Kakak tunggu berapa berapa? Kemana ngana? Ke sebelah tidak lama biasa hari bekas biru. Eh, teruskan. Cepat. Iya, tidak mau lama, bu. sekitar sepuluh atau lima belas menit begitu. Iya iya. Oke. Okay. Poli. Ketunggu di sini. Yeah. One Production. GXCOD. Ah. Uh. Jadi mantap. got some dimanapun kau berada Mana? Dengan lagu ini ku coba tuk menyapa Hai. Bukan Power Ranger tapi kau telah berubah yeah. Sekarang jual mahal kalau dulu harga murah bah. Dulu kita pernah tukeran ludah nah. Gua yakin lo gak bakal lupa Kenapa harus pakai pura-pura nah. Walau jelek tapi pernah kau puja yep. Manggil mama papa waktu kita belum bubar mama. Sekarang saling sapa anjing babi yang keluar yeah. Tiap lihat tampang gua lo pasti gusar uh. Apa mungkin rasa cinta dulu udah pudar, pudar. Dulu something sekarang jadi nothing, nothing. mana gue bagaikan anjing Kalau begitu artinya lo pernah tidur sama Anjing Dulu kamu nangis-nangis Minta balik ngemis-ngemis Kenapa sekarang kamu sadis? Mantan kok dianggap najis Jadi mantan kok sombong Kok sombong Jadi mantan kok sombong Kok sombong Jadi mantan kok sombong Jadi mantan kok sadis Menatapku dengan tatapan sinis Lupa akan masa lalu kamu nangis Di depanku kamu suka ngemis-ngemis ah. Dulu ku dipuja bagai seorang raja Tapi sekarang ku dianggap layaknya sampah Apa kamu lupa atau pura-pura Ku nikmati kamu dulu layak daun ganja Apa seharusnya saat kita pisah Buang kata kasar temenan aja nggak bisa Bukan niat balik, balik. hanya niat baik. baik Tolong jadi mantan gak usah pakai munafik Pura-pura lupa kayak nggak kenal gak kenal Dulu ngemis cinta sekarang jual mahal Padahal kita pernah satu bantal Sampai keringetan kayak habis main futsal Dulu kamu nangis-nangis Minta balik ngemis-ngemis Kenapa sekarang kamu sadis? Mantan kok dianggap najis Jadi mantan kok sombong Kok sombong Jadi mantan kok sombong Kok sombong Jadi mantan kok sombong Kok sombong jadi mantan kok sombong Kok sombong Temenan di BBM ping gue nggak dibales Kok sombong Ketemu aja cuek nengok pun elu males Kok songong Lo itu hanya bekas kenapa jual mahal Lu sombong Ketemu di jalanan pura-pura -pura kenal Lu songong Dulu kamu nangis-nangis Minta balik ngemis-ngemis Kenapa sekarang kamu sadis? mantan kok dianggap Jadi mantan kok sombong Kok sombong Jadi mantan kok sombong Kok sombong Jadi mantan kok sombong Kok sombong Jadi mantan kok sombong Kok sombong Jadi hmm. mantan kok sombong <laughs> woi, woi, woi. ego Eko, woi. Mantan nih, cari. Apa kasteng? Apa? Iya. dari sini ya. Halo mantan. Siapa dia? Ya? Jadi bagiku sepuluh lupa. Ini kan kapan ya? Terima tahu Ya, tapi kita. Kenapa? Mimpi Astaga. Mimpi itu? Basah. <laughs> <laughs>